Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan kajian fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala kita masih di bab <clears throat> lukotah atau barang temuan Yang pertama adalah hewan yang halal dimakan jika disembelih dan menyimpan hasil penjualannya li untuk pemiliknya setelah mengetahui, mendata dan merekam ciri-ciri dari barang yang ditemukan ini diingat baik-baik, dicatat nanti jika ada orang yang mengklaim tahu dikonfirmasi jika cocok ya maka saman hasil penjualannya itu adalah hak pemilik maka di sini terdapat perbedaan antara saman dan kimah. Saman itu adalah harga real penjualan. Harga real penjualan itu saman. Sedangkan kimah itu harga maksimal. Ini harga maksimal sewajarnya mentok-mentoknya ini harganya ini sekian harga maksimal wajar dari satu barang maka kalau dijual maka yang wajib diserahkan adalah taman kalau dimakan yang wajib diberikan kepada pemilik jika ketemu adalah gima. <clears throat> Yang wajib diberikan adalah gimahnya. Kemudian pilihan yang ketiga adalah menyimpan menyimpannya kemudian al infak alaihi menafkainya yang itu diambilkan dari hartanya dan tidak memilikinya wayarji dan meminta ganti rugi biaya nafkahnya kepada pemiliknya jika pemiliknya datang dan meminta penyerahan barang tersebut. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ditanya tentang kambing temuan, eh, Nabi katakan ambillah karena kambing itu ya, boleh jadi menjadi hakmu atau hak saudaramu atau akan dimangsa oleh serigala mutafakun alaih arti dari kalimat ini kambing itu hewan yang lemah mu'aradatunil halaki berpotensial untuk mati ya, mutaraddid dan dia bimbang dalam artian dia dihadapkan pada pilihan antara anda ambil atau diambil oleh orang lain atau dimakan oleh serigala. Ibnu Qayyim e, mengatakan ketika membahas hadis yang mulia ini, isi hadis ini bolehnya mengambil dan mengambil kambing temuan dan bahasanya kambing Ida lam yakti sahibuha jika ternyata pemiliknya tidak datang faya milkul multaqiti maka itu adalah milik yang menemukannya maka kepemilikannya bersyarat jika tidak berjumpa dengan pemilik aslinya karena Nabi mengatakan laka dia adalah milikmu dan milikmu di sini adalah manakala tidak ketemu pemilik aslinya fayukhayyar yang menemukannya diberi pilihan antara memakannya seketika itu artinya disembelih dan dinikmati dan dimakan wa alaihi kimatuha dan kewajibannya adalah kimah kewajibannya adalah kimah yang kedua dijual dan disimpan samannya. Kemudian yang ketiga adalah membiarkannya hidup wal infak alaiha dan menafkainya dari hartanya. Dan para ulama dan mereka sepakat seandainya pemiliknya datang sebelum dia makan namun sudah disembelih sebelum dimakan oleh orang yang menemukannya boleh bagi si pemilik untuk mengambil itu semua ya, maka darah dagingnya ini saya bawa semua ya, sudah ya, maka boleh karena memang itu milik miliknya kemudian barang temuan jenis yang kedua yang dikhawatirkan rusak dan busuk Contohnya menemukan semangka atau buah-buahan maka hendaklah al-multaqid orang yang menemukannya melakukan al-ahadha yang paling menguntungkan bagi pemilik di antara tiga pilihan ya, memakannya kemudian dengan konsekuensi menyerahkan kimah kepada pemilik yang kedua adalah menjualnya dan menyimpan hasil penjualannya hatta ya'tiya malikuhu sehingga datanglah pemiliknya dan tidak ada opsi yang ketiga dibiarkan karena jika dibiarkan busuk maka pilihannya cuma dua saja dimakan kalau dimakan kewajibannya kimah dijual maka kewajibannya <clears throat> menyimpan dan nanti menyerahkan saman jika e, pemiliknya datang dan tadi telah kita sampaikan saman itu harga real penjualan lakunya berapa setelah tawar menawar setelah tawar menawar jadinya ketemu harga berapa deal di harga berapa nah itu saman sedangkan kimah itu harga maksimal wajar ini kata orang Jawa bilang mentoknya berapa ini harganya ini, yang layak maka itu kimah Mm-hmm. <clears throat> Ya, maka karena mau ahadda karena mana yang paling menguntungkan bagi pemilik maka Allah alam dari situ dan jika dimakan diambil sendiri dipakai sendiri maka yang harus disediakan adalah kimahnya Ini. jangan kemudian samannya kira-kira eh, kalau saya jual tawar menawar mentoknya paling murah nanti dapatnya berapa nah, yang jadi kewajibannya adalah membayar menyerahkan kimah karena itulah yang al ahadhu limalik itulah yang paling menguntungkan bagi pemilik di bahasa Indonesia ada nggak beda antara terjemah untuk saman dan kimah ada enggak Pak Osis nggak ada di dunia dagang itu nggak ada <clears throat> Hah? AET harga eceran tertinggi <clears throat> nah kemudian macam yang ketiga adalah sairul amwal harta-harta yang lain sair di sini maknanya baki ya, terjemahnya bukan semua namun yang lain harta-harta sair yang lain selain dua macam di atas semacam nukut uang dan wadah maka kewajiban orang yang menemukan menyimpan semuanya sebagai amanah di tangannya dan mengumumkannya di tempat-tempat berkumpulnya manusia dan tidak boleh bagi seorang untuk mengambil barang lukotah dengan berbagai macam bentuknya kecuali jika dia merasa ya, merasa aman pada dirinya yaitu merasa amanah pada dirinya terhadap barang tersebut wa dan dia mampu untuk mengumumkan barang-barang yang memang perlu diumumkan berdasarkan hadis dari Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang <clears throat> lukotah emas dan perak Fakal maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kenalilah ikatannya dan kenalilah wadahnya. Kemudian umumkanlah selama satu tahun jika engkau tidak mengenali pemiliknya eh, fastanfiqha <coughs> maka nafkailah eh, barang tersebut wal takun dan jadilah barang itu sebagai barang titipan di tempatmu Fa in ja'a Hakum dan jika datang orang yang memintanya yauman nadhari di satu hari nanti serahkanlah kepadanya. Lantas ada yang bertanya tentang kambing temuan maka Nabi mengatakan ambillah karena kambing itu boleh jadi milikmu atau saudaramu atau miliknya serigala. Nabi ditanya tentang dolatil ibil, ya, onta temuan, Lantas Nabi mengatakan, "Malaka walaha apa urusanmu dengannya?" Ya, dia membawa wadah airnya, kantong air yang ada di perutnya. Maka onta itu ketika minum dia punya simpenan di dalam perutnya. Dan dia masukkan dulu ke tandon air dalam perutnya. Ini nanti dia keluarkan ketika dia haus. Nah, karena itu dia bisa setelah dia penuhi kantong air, dia bisa kuat berjalan sekian puluh hari tanpa minum, tanpa berhenti berhenti dan minum. Kenapa? Karena ya, sudah ada tandon air dalam perutnya, tinggal dia keluarin dikit-dikit, dikit-dikit, dikit-dikit. Oleh karena itu Nabi katakan apa urusanmu dengan dia? Dia membawa kantong air dan dia membawa sepatu ya, kakinya kaki yang kuat bisa jalan kemana-mana dia tinggal mendatangi air oase dan satu oase itu ketika uh, onta ini betul-betul kehausan bisa bisa hampir habis cuma untuk memenuhi kantong airnya kemudian dia makan pepohonan sampai dia berjumpa dengan pemiliknya. Maka di sini kita jumpai faedah bahasanya kata-kata Rob itu boleh untuk manusia dengan syarat idofah Rabbul Ibil itu artinya pemilik onta Rabbul Bait ya, artinya pemilik rumah dalam bahasa Arab ibu rumah tangga itu disebut Rabbatul Bait yang punya rumah yang punya rumah itu malah istrinya meskipun itu remah suaminya. Ya. Ya. Diterjemahkan dengan nah, Robatul Bait, ibu rumah tangga. Mutafakun alaih diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, kenalilah e, ikatannya dan wadahnya alwika itu adalah alat untuk mengikat wadah alat takunu fihi nafakah yang ada di dalamnya uang Sedangkan ifas itu wadah yang ada di dalamnya uangnya, uang tersebut. Omkalah selama satu tahun, artinya sebutkalah barang itu kepada manusia di tempat mereka kumpul, di pasar, di pintu-pintu masjid, wal majami' tempat-tempat kumpulan banyak orang wa mahafil sama tempat eh, keramaian banyak orang selama satu tahun artinya mudata dalam jangka waktu satu tahun ya nanti satu tahun ini di pekan yang pertama dari e, sejak menemukannya maka diumumkan diserukan setiap hari maka mengumumkannya setiap hari karena datangnya pemilik barang tersebut di pekan ini itu ahra itu yang lebih berpeluang besar Kemudian setelah pekan pertama maka yunada alaiha diumumkan sesuai dengan kebiasaan manusia dalam masalah ini. Wajarnya pengumuman dan layak untuk kalau dia disebut mengumumkan maka kembali kepada budaya kadarnya. Dan hadis ini dalil wajibnya mengumumkan barang temuan dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenalilah talinya dan wadahnya dalil wajibnya mengetahui sifat atau gambaran barang tersebut sehingga ketika datang pemiliknya kemudian dia orang tersebut bisa mendeskripsikannya wasfan mutabiqan dengan deskripsi yang sama ya, dengan deskripsi yang sesuai ya, litil kasifati bagi eh, kondisi barang temuan tadi maka dufiat ilaihi barang itu kemudian diserahkan kepada orang yang bisa mendeskripsikannya secara benar jika ternyata ikhtalafa wasfuhu deskripsi yang disampaikan oleh orang yang aku ini berbeda laha dengan ciri-ciri sesungguhnya anil wakil tidak sesuai dengan kenyataan maka tidak boleh menyerahkan barang tadi kepada orang yang mengklaim jika engkau tidak ya uh, eh, fa'ilam ta'rif jika engkau tidak menjumpai mengenali pemiliknya fiqha oh maaf ini terjemahnya silahkan engkau manfaatkan silahkan itu engkau jadikan sebagai nafkahmu ini silahkan engkau pakai silahkan engkau belanjakan nah itu fastanfiqha silahkan anda belanjakan maka kalimat ini dalil bahasanya orang yang menemukan barang temuan dia memiliki barang tersebut setelah satu tahun dan setelah mengumumkannya selama satu tahun akan tetapi layak tasarrufu tidak boleh dia belanjakan sebelum dia mengenali baik-baik sifat dari barang itu sehingga dia mengenali ya, wadahnya, kemudian talinya, e, kadar atau timbangannya, jenisnya dan gambarannya. Jika datang pemiliknya setelah satu tahun dan dia bisa menggambarkannya bimayan tabiku dengan dengan yang sesuai dengan gambaran tersebut dengan kriteria tersebut dia serahkan kepadanya oleh karena itu kalimat selanjutnya maka jika datang pemiliknya orang yang mencarinya pada satu hari nanti serahkanlah kepadanya Kemudian Wakatabayana maka atau sebelumnya maka berkenaan dengan hadis di atas ya, demikian Nabi katakan berkenaan dengan temuan onta di masa itu biarkan jangan diambil uh, namun uh, namun di zaman ini bahkan sudah zaman yang lama ya, jika onta temuan itu tidak diambil nanti akan tetap dibawa oleh orang yang zalim orang yang masa bodoh dengan dapat harta dari mana masukkan truk udah diambil dijual ya, maka kalau di zaman ini bahkan di zaman yang lama jauh sebelum zaman ini semisal barang teman semisal onta jika dibiarkan maka pilihannya dua ini. itu hakmu dan itu bisa jadi jadi eh, hakmu atau hak pemiliknya atau ya, digasak sama azalim orang yang tidak peduli halal haram ya, oleh karena itu namun saya belum e, ngecek lebih lanjut disebutkan bahasanya di zaman Uthman di zaman Uthman itu beliau menetapkan bahwasanya uh, eh, onta temuan itu hendaknya diambil ini onta yang ya, tidak bertuan ditemukan di tempat-tempat umum hendaknya diambil diamankan ya, dan diumumkan sehingga berjumpa dengan pemiliknya jika ketemu dengan pemiliknya dan jangan dibiarkan karena jika dibiarkan nanti diambil diambil oleh orang-orang zalim ya, orang yang tidak peduli halal haram namun saya belum ngecek lebih lanjut uh, nukilan ini ada yang menyampaikan semacam itu uh, ada ada kemudian perubahan kebijakan sejak masa Uthman ada yang menyampaikan demikian adapun kepastiannya tentu perlu dicek lebih lanjut tapi dari sisi maksud ya, maka ini satu hal yang logis mengingat ya, tadi sebagaimana Nabi katakan tentang kambing ya bahasanya ya, kalau tidak diambil maka ini diambil serigala Nah onta zaman ini kalau nggak diambil diambil oleh segala berbentuk manusia. Nah segala berbentuk manusia maka perlu diambil jangan dibiarkan maka hikmah dari iltiqat mengambil barang temuan adalah untuk ya, ya, supaya bagaimana harta tersebut aman dan bisa dan kita bantu pemiliknya untuk berjumpa dengan harta miliknya. Dan jelaslah dari keterangan yang lewat anau yalzam bahasanya yang wajib nahwalu qatah terhadap barang temuan adalah sejumlah hal. Yang pertama jika seorang itu menemukan barang temuan maka janganlah dia melangkah maju untuk mengambilnya kecuali jika dia mengetahui pada dirinya ada amanah untuk menjaganya dan punya kemampuan untuk mengumumkannya dengan me, dengan menyerukannya sampai dia berjumpa dengan pemiliknya. Siapa yang tidak merasa aman pada dirinya untuk bisa menjaga amanah, tidak boleh baginya mengambilnya. Jika dia mengetahui bahasanya dia tidak mampu menjaga amanah tersebut, nekat dia ambil, maka dia statusnya seperti orang yang merampas dan menyita karena dia mengambil harta milik orang lain dalam bentuk yang tidak boleh baginya mengambilnya dan alasan yang lain karena dalam mengambilnya pada kondisi itu ini menyebabkan terjik terlantarnya harta milik orang lain kemudian yang kedua tidak boleh tidak sebelum mengambilnya adalah mengetahui sifatnya mengetahui wadahnya, talinya, ukurannya atau e, timbangannya, jenisnya dan wasin fiha dan model atau jenisnya. Dan yang dimaksud dengan wa adalah dharfuha wadah ala hiya fihi kaisan yang barang tersebut ada di dalamnya. Boleh jadi wadah tadi bentuknya kantong, ataukah potongan kain dan yang dimaksud dengan wika adalah alat untuk mengikat kenapa harus ada dabtu sifat mengetahui dengan baik sifat barang karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya dan perintah menghasilkan hukum wajib kemudian yang ketiga tidak boleh tidak dari e, meneriakkannya dalam artian menyerukannya yaitu ta'rifuha mengumumkannya selama satu uh, haulan kamilan selama satu tahun di pekan yang pertama setiap hari kemudian setelah itu macarat bi al adatu kembali kepada hukum adat dan budaya ya, sewajarnya selayaknya ya, seminggu sekali ya, atau lebih dari itu supaya nanti bisa disebut telah mengumumkan satu tahun dan dia katakan dalam pengumumannya siapa yang kehilangan syai'un sesuatu atau kalimat itu maka silakan menghubungi saya. Watakunul munada dan seruan untuk mengumumkan barang tadi itu disampaikan di tempat kumpulnya banyak orang semacam pasar dan di dekat pintu masjid pintu masjid di waktu-waktu sholat Ya, namun di sini satu hal yang patut digarisbawahi wala yunada 'alaiha fil masajid li'anal masajida lam tubna lidzalik. tidak boleh mengumumkan kalau dia menemukan barang hilang di dalam masjid. Alasannya ilahnya karena masjid tidaklah dibangun untuk itu. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mendengar seorang yang mengumumkan barang yang hilang, fil masjid di dalam masjid maka adalah dia katakan semoga Allah tidaklah mengembalikannya kepadamu karena masjid tidak dibangun untuk itu maka kalau kita lihat zahir hadis ada kalimat maka doakanlah larod daha alaik maka sekilas kita tangkap bahwasannya larangan ini berlaku untuk orang yang kehilangan larangan mengumumkan barang hilang di masjid itu berlaku untuk orang yang <clears throat> kehilangan kalau berdasarkan dari hadis karena ada doa larodaha alaik <clears throat> larodaha alaik larodaha Allahu alaik ini berarti ya, yunsidud dolatan di kalimat sebelumnya adalah pemilik barang yang hilang. Dan di sini kita jumpai pemahaman penulis penulis Mulakhos Al-Fiqhi yang mengatakan bahasanya e, itu tidak hanya terbatas kepada pemilik yang kehilangan, orang yang menemukan ya, juga termasuk ke dalamnya ya, takmir masjid yang menemukan jam tangan di tempat wudhu dan sebagainya ya itu termasuk ya, tidak boleh mengumumkannya di dalam masjid karena beliau mengatakan wala yunada alaiha dan ini bicara orang yang menemukan Ini, perkap ini kita sedang bicara wa ta'rifu haulan kamilan ini bicara apa? sikap orang yang menemukan mengumumkannya selama satu tahun dan ada kalimat wala yunada alaiha fil masajid maka beliau memahami hadis itu tidak hanya berlaku untuk maka penulis memahami hadis ini tidak hanya berlaku untuk orang yang hartanya hilang namun juga berlaku juga untuk orang yang menemukannya dan mengumumkannya telah ditemukan di ya, tempat wudhu jam tangan siapa yang merasa kehilangan silakan menghubungi takmir ini termasuk manhiun anhu menurut penulis al-mulakhas al-fiqhi dan alasan beliau pijakannya adalah ilahnya bukan teks hadisnya namun ilahnya di anal masjid ala tubna lidalik karena itu bukan maksud dibangunnya masjid Ya, namun uh, saya pernah tanyakan masalah ini kepada Ba'dul Masyayikh uh, dan uh, mereka sebagai uh, jawaban yang pernah saya dapatkan boleh karena larangan tersebut khusus untuk orang yang uh, barangnya hilang dan hartanya hilang. Nampaknya orang yang saya tanya mengacu pada zahir hadis. Ya, yunsitu dolatan fil majidi la laradahallahu alaik ya namun uh, jika menimbang illah maka tidaklah keliru apa yang disampaikan oleh penulis al-malakhas al-fiqhi bahasanya takmir pun tidak boleh mengumumkan di dalam masjid Kemudian yang keempat, jika datang orang yang mencarinya lalu mendeskripsikannya dengan deskripsi utopik yang sesuai maka wajib diserahkan kepadanya tanpa menuntut dia untuk mendatangkan bukti kepemilikan tidak pula tanpa memintanya untuk bersumpah karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian dan dikarenakan ya, mampu mendeskripsikan itu makoma itu menggantikan bukti dan sumpah pembuktian dan sumpah bahkan kemampuan untuk mendeskripsikan barang tersebut adhar wa asdaq itu lebih jelas dan lebih jujur daripada bukti berupa saksi atau sumpah demikian juga yang diserahkan kepada pemilik adalah nama adalah nama apa ya, perkembangan atau hasil dari barang temuan tadi boleh jadi nama yang mutasil ataupun nama yang munfasil nama mutasil ketika nemukan kambing dulu kurus kering kemudian disimpan jadi gemuk ya gemuknya ini juga haknya si pemilik atau nama munfasil contohnya anak ya pelihara eh, ada kambing temuan tak bertuan diambil dipelihara dan punya anak ya maka anaknya itu milik si pemilik harta Adapun jika orang yang minta tadi tidak mampu mendeskripsikannya maka barang teman tidak diserahkan kepadanya karena barang itu adalah amanah di tangan orang yang menemukannya dan tidak boleh menyerahkan barang itu kepada orang yang lam yathbut belum terbukti bahwasanya dia adalah pemiliknya. Yang kelima, jika idalam yati sahibuha, jika pemiliknya tidak datang setelah diumumkan selama satu tahun penuh, maka itu jadi milik si orang yang menemukannya. Akan tapi wajib sebelum tasawuf sebelum dibelanjakan, menguasai sifatnya. Sehingga seandainya datang pemiliknya di waktu kapanpun, dan dia bisa mendeskripsikannya maka dia kembalikan barang tersebut kepadanya jika barangnya masih ada atau dia kembalikan gantinya jika sudah tidak ada di anamil kaulaha karena kepemilikan kepemilikannya kepemilikan orang yang menemukan terhadap barang tersebut adalah satu hal yang mura'an satu hal yang dipertimbangkan yang pertimbangannya itu hilang dengan datangnya pemiliknya dan yang keenam para ulama berselisih pendapat tentang barang temuan di tanah haram apakah seperti barang temuan tanah halal yang bisa dimiliki setelah diumumkan setelah berlalu satu tahun atau tidak bisa dimiliki sama sekali. Fabak dohum yara sebagai ulama berpandangan bahasanya pertemuan tersebut dimiliki dengan e, setelah diumumkan selama satu tahun berdasarkan keumuman hadis sedangkan sekelompok ulama yang lain berpendapat bahasanya itu tidaklah dimiliki bahkan wajib diumumkan daiman selamanya dan tidak bisa dimiliki menembang sabda Nabi saw tentang Mekah yang mulia dan tidaklah halal bareng temuannya ilali munsyidin kecuali untuk orang yang hendak mengumumkannya dan pendapat kedua ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala beliau mengatakan tidaklah bisa dimiliki pihak lain sama sekali karena adanya larangan dalam masalah ini wajib diumumkan selamanya dan ini adalah zahir hadis yang melarang hal ini. Kemudian siapa yang meninggalkan hewan bifalatin di tengah-tengah padang pasir lingkitaihi karena hewan tersebut tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kenapa tidak bisa melanjutkan perjalanan? Karena dia tidak lagi mampu berjalan atau pemiliknya ajiza anhu tidak mampu lagi mengurusinya. Maka ini otomatis menjadi milik siapa saja yang mau mengambilnya. Berdasarkan hadis, man wajada dabatan, siapa yang menjumpai dabah hewan yang pemiliknya tidak mampu mengurusinya, fasayyabu halantas membiarkannya, iya, fa'akhodah halantas dia mengambilnya, maka barang teman itu adalah miliknya milik orang yang mengambilnya diatkan oleh Abu Dawud dari Amir bin Syabi mursalan hadis mursal namun uh, hadis mursal uh, namun kontennya benar adalah hadis yang daif namun kontennya benar wali anah karena hewan tersebut dibiarkan rohbatan anha karena yang punya sudah tidak suka tidak suka membawanya dia tidak suka untuk bersusah payah mengurusinya Faas bahat sehingga hewan tadi serupa dengan semua barang yang dibiarkan dalam keadaan tidak memiliki minat. Ya, maka di sini kita jumpai kaidah semua barang yang ditinggalkan dan dibiarkan oleh pemiliknya karena rohbatan anha sudah tidak lagi minat dengannya, sudah tidak lagi peduli dengannya, maka siapa saja yang mengambilnya maka dia adalah pemiliknya. Ini eh, kaidahnya demikian. sehingga tidak ya, perlu bimbang kalau misalnya ada teman kos yang sudah ya, tidak lagi kos di situ, sudah mudik di kampung halamannya, bahkan sekarang sudah uh, sudah kerja, ya, ya, bahkan sudah keluarga, nah, ya, terus barangnya ya, kasur dan sebagainya dia tinggalkan, nggak dia urusi maka siapa yang suka ngambil dialah pemiliknya ini halalan toyiban ya. tidak perlu uh, tidak perlu wah itu milik orang lain ya. dia sudah ya. seandainya dia masih punya rohbah fihi minat nah, tentu dia akan kemasi dia akan bawa dia akan paketkan atau dia akan minta tolong temannya untuk maketkan dia sudah Khurut nihai bahasa TKI-nya. Ya. Khurut nihai itu artinya keluar eh, pulang dari Saudi dan tidak balik lagi. Ya. Sudah dia sudah khurut nihai ya. dari kos tersebut tidak akan balik dan dia tidak peduli dengannya. Maka siapa yang eh, mau mengambilnya maka dia pemiliknya. Kalau di dunia pelayanan jamaah haji, terutama jamaah haji reguler, karena mereka 40 hari di Saudi mereka punya banyak barang ada magicom ada ini ada beras yang masih sisa ada dan sebagainya nah, ya, ya itu uh, dan ya, macam-macam ya, ya ember dan sebagainya banyak sekali ya, itu ya kalau jamaah hajinya sudah pulang ke tanah air ya sudah yang apa yang ada di kamar milik siapa yang mau ngambilnya apa yang ada di kamar para jamaah haji ini ya nggak dia bawa berarti dia sudah nggak ada lagi minat dengannya nggak bakalan dia balik untuk ngurusi magicomnya nggak bakal dia sudah nggak ada minat itu maka siapa yang ngambilnya ya dari uh, eh, eh, pesan karyawan hotel atau yang lain ya karena ada yang kemudian ya, ada yang masih di kamar, ada yang kemudian dikumpulkan di halaman hotel. Udah siapa yang mau ngambil ya, terserah itu halalan toyiban. Kenapa? Karena satu barang yang ditinggalkan oleh pemiliknya rohbatan anha dan kadang tidak ada minat dan sudah tidak peduli maka itu adalah milik siapa saja yang mau mengambilnya. Kemudian Man ukhidha na'luhu Siapa saja yang diambil sandalnya Atau barang-barangnya yang lain Wa wujida fi Kemudian ditemukan di tempat orang lain wa wajada fi maudihi ghairuhu dan ghairuhu ada orang lain yang mendapatkannya fi maudihi di tempatnya Fahukmuhu hukmu luqata. Maka hukumnya adalah seperti barang temuan. La bi mujarati wujudihi. Tidaklah dia memilikinya dengan semata-mata ada di situ. Tidak boleh tidak harus dia umumkan. Dan setelah dia umumkan, maka yang dia ambil adalah kadar haknya dan dia bersedekah dengan sisanya. Ya, maka siapa yang ke masjid kehilangan sandal? Semua orang sudah pulang, sepi, ini tinggal barang-barang yang ada. Ini tinggal sandal-sandal yang bersisa. Ini, maka adanya barang tersebut di situ tidak otomatis jadi milik dia. Ini milik saya. Kenapa? Ya, sudah nggak ada orang dan ada <laughs> orang. Maka ini milik saya, enggak. Eh, maka enggak eh, ada siapa-siapa kemudian dia temukan tiga sandal. Eh, maka tidak otomatis kemudian sandal-sandal itu jadi milik dia. Namun itu statusnya barang kotor. Dia menemukan barang perlu diumumkan secukupnya dan jika tidak diketemukan maka dia ambil yang menjadi kadar haknya sisanya ya, ini nilai uh, milik saya sandalnya 10.000 ribu ini oh, nilainya 30.000 ribu maka sisa yang lain dia sedekahkan kemudian yang kedelapan, jika anak kecil atau orang yang uh, orang yang safi, safi semisal orang yang idiot mendapatkan luqatah. Fa akhadha lantas dia mengambilnya. Maka walinya itulah fa fa inna waliyahu maka walinya yang menggantikannya dalam mengumumkannya. Wajib bagi wali mengambil barang tersebut dari keduanya. Karena keduanya anak kecil dan Safi laisa bi ahlin li amanah tidaklah punya kelayaan untuk e, mengurusi barang amanah dan menyimpannya maka jika si wali itu membiarkan barang tersebut di tangan keduanya lantas hancur rusak maka si wali punya kewajiban untuk menggantinya karena dia yang menelantarkan menyanyiakan barang tersebut Ya, dan jika telah diumumkan oleh wali, oleh keluarga, oleh keluarga yang mengurusi anak kecil tadi, lantas tidak dijumpai siapakah pemiliknya dan tidaklah datang ahadun satupun orang untuk mengambilnya. Fayyalahuma maka itu milik keduanya, milik si anak kecil. Ya, milkan moro'an ya kepemilikan yang uh, eh, moro'an dipertimbangkan kama fi hakil kabir wal akil sebagaimana kepemilikan orang yang dewasa dan berakal ya, maka dia kepemilikan yang tidak bersifat paten artinya jika suatu hari nanti ketemu ya wajib dikembalikan kepada pemilik Nah, kemudian yang kesembilan, lau akhodaha min maudiin. Seandainya seorang itu mengambil barang temuan dari satu tempat, kemudian dia kembalikan di tempat itu. Kemudian ternyata barang tersebut hilang, dominaha, maka dia wajib ganti. Di Li'annaha amanaton hasolat fiyadihi karena ini adalah barang amanah yang sudah ada di tangannya. Kenapa dikembalikan? Falazimahu hifduha. Maka kewajiban dia adalah menjaganya, menyimpannya, bukan malah dikembalikan. Kasairil amanat sebagaimana barang-barang amanah yang lain. Dan membiarkannya adalah berarti menyia dan menelantarkannya. maka orang yang menemukan satu barang temuan setelah itu diambil mau dia uh, umumkan mau dia setelah itu ah kayaknya tidak punya waktu lah dan dia kembalikan ke tempatnya semula maka dia yang nanggung itu menjadi tanggung jawab dia karena itu barang, karena kewajiban dia adalah menyimpannya dan bukan mengembalikannya. Nah, tanbihun catatan maka di antara ajaran Islam maka dari petunjuk Islam tentang masalah barang temuan tudrik Anda memahami bagaimana keperhatian Islam masalah harta, menjaga harta, peduli dengan harta dan perhatiannya dengan kehormatan harta milik seorang muslim dan menjaganya. wafil jumlah dan secara global nutrik mendalika kita faham dari hal ini semua bahasanya Islam memotivasi untuk melakukan ta'awun alal birri tolong menolong dalam kebaikan nas'alullah kemohon pada Allah subhanahu supaya Allah meneguhkan kita semua di atas Islam dan mewafatkannya mematikan kita sebagai seorang muslim Ya, uh, namun ada satu hal yang kurang yang tidak ditegaskan di sini berkenaan dengan barang lukota atau pengumuman barang lukota. Maka barang lukota di, dari sisi ditemukannya atau dari sisi pengumumannya uh, di sini baru disampaikan dua poin ya, atau cuma ditegaskan dua poin. Kalau barang-barang tersebut remeh tidak perlu diumumkan, langsung dimiliki, dimakan dan yang lain dan jika barang itu bernilai maka diumumkan selama satu tahun. Nah, nah bagaimana kalau barang yang tengah-tengah? Kalau barang itu barang yang remeh, duit 500 perak ya sudah tinggal dipakai. ini, ini, Sebuah uh, mbak jambu air, satu butir jambu air tinggal dimakan saja. Tidak perlu diumumkan. Kalau itu barang yang bernilai emas satu kilo misalnya, nah, maka wajib diumumkan satu tahun baru boleh istingfak, baru boleh dimanfaatkan dimiliki kemudian dimanfaatkan. Gimana barang yang tengah-tengah duit seratus ribu ya, atau lima ratus ribu? Maka berdasarkan apa yang tadi kita baca, ya maka tidak dijumpai di sini ya, penegasannya gimana status hal tersebut namun itu ada penegasannya di ini fikih syafi'iyah Ya, di At-Taqirat As-Sadidah Fikih Syafi'iyah disampaikan tentang ada bab pembahasan tentang mudatu ta'rif, jangka waktu pengumuman. Maka dirinci dengan tiga rincian. Jika yang ditemukan itu satu yang remeh sekali, semacam satu butir korma, fala yajibu ta'rifuha. Tidak ada kewajiban untuk mengumumkannya dan itu dimiliki oleh orang yang menemukannya dan boleh baginya untuk memakannya bahkan mengumumkan barang remeh ini, ini adalah warok yang tidak benar ini, mengumumkan ditemukan duit 500 perak itu itu dinilai sebagai warok yang tidak benar maka warok perlu ilmu dan ilmu yang penting tentang warok adalah ya, kita bulboyo dan derivatnya ya. karena itu disampaikan kepada Muhammad ibn Hasan Al Shaybani. tidakkah anda alangkah baiknya anda menulis buku tentang warok? maka jawaban beliau mengatakan sudah aku sudah menulis buku tentang jual beli dan kita belum amalat aku sudah telah menulisnya artinya uh, beliau al-imam Muhammad ibn Hasan al-Syaibani muridnya Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada warok tanpa belajar fikih tidak ada warok tanpa belajar fikih yaitu fikih muamalah <clears throat> ya, nanti tanpa belajar fikih maka waroknya adalah warok yang modalnya perasaan e, eh, diriatkan bahasanya Umar melihat ada seorang yang ya meneriakkan dan mengumumkan satu butir anggur yang dia temukan Fador Baubiturah maka dicambuk sama Umar dipukul oleh Umar dengan durahnya dengan tongkatnya Wakal Umar mengatakan Inna minal warai mayam kutullahu alaih ada warok yang Allah murkai ini contohnya satu butir anggur kamu umumkan siapa yang ini punya anggur ini ya udah tinggal dimakan aja itu ini warok yang Allah murkai ya maka ini menunjukkan bolehnya orang tersebut langsung memilikinya dan memakannya seketika dan kenapa ini warok yang tercela? anal ghalib min hali dalika karena mayoritas yang dominan dari pelaku semacam ini ini namanya bi ariya wa sum'ah. Ini maksudnya adalah riak dan sum'ah dengan waroknya. Ini loh, saya itu orang yang warok, seorang yang hati-hati. Duit 500 perak saja saya umumkan. Siapa yang memilikinya maka itu fil ghalib ria'an wa sum'atan yaksudu bi riya' wa sum'ah wa idharul wara' wa ta'afuf dan pamer kalau dirinya adalah orang yang wara' dan orang yang menjaga diri Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang bernilai namun nilainya sedikit. Kalau tadi sesuatu yang tidak bernilai secara budaya, kali ini bernilai namun sedikit. Wawalladhi layak suruh taat ta'asufu sahibihi. Itulah barang-barang yang tidaklah banyak kesedihan orangnya. Ya, tidak banyak kesedihannya, sedih namun nggak banyak-banyak. Ya, itu barang yang tengah-tengah. Ya. Eh, di sini dicontohkan semacam setengah rial. Yeah. Namun kalau zaman sekarang setengah rial di Saudi juga tidak ah, uh, ada nilainya. Ya meskipun itu sudah dapat bensin ya. ya. arifuha maka adalah diumumkan mudatan dalam jangka waktu yang libu fiha ala dhani di mana ada sangkaan kuat sampai ada sangkaan kuat bahasanya pemiliknya sudah tidak lagi peduli dengannya maka tidak ditentukan berapa lama ya, duit 50 ribu misalnya ya, duit 50 ribu maka itu wajib diumumkan non jangka waktunya tidak harus satu tahun ya, mudatan dalam jangka waktu yang ada sangkaan kuat bahasanya pemiliknya sudah tidak peduli dan itu berbeda-beda dengan perbedaan ya kembali kepada budaya berbeda-beda dengan perbedaan di kota ataukah di desa desanya nanti desa pelosok atau nggak begitu pelosok itu nanti beda status duit 500 ribu itu jangka waktu mikirnya itu dipikir-pikir kebayang-bayang mesti dicari-cari itu berapa lama beda-beda ya. Ya. Ya, antara daerah kota ya boleh jadi lima, lima puluh ribu kota paling dua minggu gitu ya atau sebulan lah mentok habis itu sudah nggak sudah nggak kepikiran di kampung ya ndak bisa sebulan itu masih teriang-iang di depan mata itu masih kadang-kadang nengok-nengok boleh jadi jatuh di sini ya. ya maka di kampung di desa boleh jadi tiga bulan empat bulan gitu. ya, baru hilang itu bayangan duit lima ratus ribu dan yang ketiga sesuatu yang berharga maka itu yang diumumkan satu tahun kemudian dimiliki setelah satu tahun Ya demikian yang kita baca dan kita bahas batan pagi hari ini tentang masalah lukotah atau barang temuan